pengalaman Rasulullah di alam kubur. Pernah dengar Bapak ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah meninggal dunia, kemudian setelah meninggal dia balik ke dunia lalu cerita-cerita sama orang. Enggak kayak gitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diizinkan oleh Allah bermimpi dan dalam mimpinya dia didatangi oleh dua malaikat. Malaikat Jibril dengan malaikat Malik dua malaikat ini mendampingi Rasulullah SAW. Kemana kita kata Nabi Muhammad? Dan ingat ya, menurut para ulama ahlu sunnah, mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Ini ijma' seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dalam mimpinya itu Nabi Muhammad diambil tangannya oleh malaikat Jibril dan dibawa. Ikutlah. Kemana? Ikut saja. Kemudian Aku dibawa ke suatu tempat yang tidak pernah aku saksikan ada tempat macam itu di bumi. Ini cerita Rasul. Tidak ada di bumi tempat macam ini. Suasananya beza. Lapangannya, hamparannya, pemandangan-pemandangannya juga sangat berbeza. Pemandangan pertama yang aku saksikan adalah seorang lelaki sedang tergeletak di lantai sambil terlentang, ya dia sedang macam orang yang apa ya uh, orang yang istirahat lah gitu kan laki-laki tersebut tergeletak di di lantai di tanah sementara datang laki-laki lain membawa batu sebesar kepala orang batu itu sudutnya banyak runcing-runcing lalu secara tiba-tiba laki-laki yang datang itu mengangkat batu tadi datangnya dari bagian sana ya ini lagi tidur eh, lagi uh, apa mengeleng ya apa namanya? Lagi berbaring tapi telentang. Oke? Okay? Datang laki-laki yang dari dari atas itu, diangkatnya batu tadi yang sebesar kepala orang batu itu dan batu itu sudutnya runcing-runcing, dihantamkannya dengan sekuat tenaga ke muka orang itu. pop menggelepar gelepar badannya sementara darah kemana-mana benak pun keluar batu tadi menggelinding Laki-laki tersebut kembali mengambil batu itu. Yang tadi menggelepar dengan rasa sakit yang luar biasa, Allah jadikan kepalanya tadi kembali utuh kembali. Sementara darah yang tadi masih segar di tanah. Laki-laki ini sudah mendapatkan batunya lagi, dia angkat lagi, sementara muka dan kepala orang ini sudah utuh lagi. Ya, rasa sakit yang tadi belum hilang lagi, hantam lagi, pah pah, pecah lagi. Ya, menggelepar lagi dilaku, ambil lagi, dia dihantamkan lagi. Rasulullah melihat berkali-kali dan sudah tidak kuat eh, menyaksikannya. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ini tentang hakikat azab kubur ya. Ternyata azab kubur itu hak. Ya. Wahai Jibril, siapa ini? Apa kesalahannya? Apa yang dia buat? Di ujung hadis, di penghujung, di penutupan hadis, Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, orang pertama yang kau saksikan tadi, laki-laki yang sedang santai, rebahkan badan, lalu dihantam oleh laki-laki lain. Yang menghantam itu adalah malaikat kubur. Ya, malaikat pengazab di alam kubur. Laki-laki itu yang disiksa itu dengan batu adalah umatmu, hai Muhammad. Umatku. Iya apa yang sudah dia buat semasa hidupnya di dunia laki-laki tersebut mereka belajar Al-Qur'an mereka menghafal Al-Qur'an tetapi mereka menyia-nyiakannya dia hafal Al-Qur'an tapi dia lalai-lalaikan Al-Qur'annya sehingga dia lupa kembali hafalannya satu yang kedua laki-laki itu belajar isi Al-Qur'an dia mendengarkan ceramah tafsirnya ini uh, perintah Allah di sini ini larangan Allah adalah ini lalu dia menentangnya dia menentangnya wah nggak percaya saya tuh ah kayak gitu saya nggak percaya atau diingatkan ya udahlah cukuplah sebatas tahu itu kan terserah kita mau diamalkan atau tidak jadi orang yang sudah punya ilmu tapi dia tidak amalkan nah, itu nasibnya tuh mungkin tumbuh satu pertanyaan yang dibisikkan setan ke hati orang yang mendengarkan uraian ini. Kalau begitu tidak usah belajar Quran aja Pak Ustaz. Aman kita. <laughs> tidak usah saja belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran nasibnya macam itu kalau kita tidak amalkan. Atau tidak usah saja menghafal Quran. Nanti sudah hafal, ternyata kita tidak ulang-ulangi sehingga kita lupa. Digitukan dalam kuburnya. Lebih baik tidak usah menghafal Quran. Maka ketahuilah. Ketika kita tidak belajar Al-Quran saat itu tentu kita menjadi orang jahil. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan. Di luar kita profesor, doktor, ya, MSc, M MBA segala macamnya, eh? Semua gelar-gelaran itu akan menjadi tidak bermakna ketika kita jahil tentang isi Al-Qur'an. Orang yang menghuni neraka nanti hanyalah orang-orang yang jahil dengan Al-Qur'an. Ghairil maghdubi alaihim ولا الضالين Ghairil maghdub kata Nabi adalah Yahudi Orang-orang yang Allah murkai Walad dolin Orang-orang sesat adalah Nas Nasrani Tahukah kalian kata Nabi Kenapa orang Yahudi Allah murkai Karena mereka punya ilmu dari kitab mereka Dan mereka mengamalkan yang tidak sesuai dengan Apa yang sudah mereka ilmui Itu makanya Allah murka kepada mereka Kalau Nasrani Kenapa mereka sesat mereka sesat karena mereka tidak punya ilmu lalu mereka mencoba-coba beramal sementara ilmunya nggak ada ilmunya tidak ada nah apabila kita tidak mempelajari isi Al-Quran tentu kita tidak, tidak berilmu sementara kita tetap menjalankan jalan agama apa, atas landasan apa akhirnya kita ngarang-ngarang sendiri beribadah kepada Allah sesat kita sementara orang yang berilmu selever ustadz, kiai, alim apa semacamnya dia sudah ada ilmunya, tapi dia mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sudah ilmui. Atau orang yang ikut pengajian lah, dia rajin majelis taklim. Dia sudah tahu ini halal, ini haram. Ternyata yang dia kerjakan adalah yang bertolak belakang dengan apa yang dia sudah ketahui. Maka maghdub alaihim. Dia disiksa macam itu dalam kuburnya. Jadi mau pilih yang mana? Tidak usah belajar Al-Quran, lalu dijamin menjadi ahli neraka dijamin dan pasti menjadi ahli neraka atau kita belajar Al-Qur'an lalu kita berusaha keras semasa hidup untuk mengamalkannya tentulah yang kedua ini adalah jalan umatku yang pasti masuk surga selanjutnya Nabi dibawa ke pemandangan yang lain nah ini pemandangan juga tidak kalah mengerikannya untuk uh, apa kail kapal yang besar itu apa namanya sauh dia apa uh, dilemparkan tali ke ke bawah dia ada besinya tuh sauh ya sauh oke okay. sauh seorang lelaki datang membawa sauh yang sangat berat dari besi dan tajam ujungnya ada satu orang laki-laki kata Rasulullah menceritakan sedang duduk-duduk duduk-duduk laki-laki ini datang dari sebelah belakang langsung dijambaknya rambut orang yang duduk tadi oleh laki-laki yang datang tadi. Sauh tadi langsung dimasukkan ke mulutnya. Ya. Dan dengan kekuatan yang besar, kekuatan yang sangat besar, laki-laki membuat sauh itu ditariknya sampai robek darah kemana-mana. Ini menggelepar-menggelepar berusaha melepaskan ternyata laki-laki ini sangat kuat. Ya, terus dibawa ke belakang sampai lepas da eh, tulang dagunya ini. Dan terus ditariknya ke belakang sampai kemari. Suara jeritannya ini, oh, kesakitan yang dahsyat. Sakit yang dahsyat. Kaum muslimin, setelah itu ini hancur, nih robek, darahnya sudah kemana-mana. Sauh tadi dipindahkannya ke tangan kirinya, tangan kanan yang menjambak rambut. Kemudian masuk lagi sebelah sini. Ditarik lagi dengan sekuat tenaga. ya Sampai robek dan terpisahlah dagu yang ini sampai ke belakang. Sebab Sewaktu orang tersebut melakukan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan telah Allah tautkan kembali. Sempurna lagi. Yang di sini dia rasakan sakit yang luar biasa. Kemudian dia lakukan lagi yang ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sampai kapan macam itu hai Jibril? Sampai kiamat kata malaikat Jibril. Siapa ini? Umatmu. Umatku. Ha -ha yang dilakukan oleh umatku semasa hidupnya sehingga dia jadi macam ini maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab inilah dia umat Muhammad Muhammad bibir dan lidahnya kemana-mana tukang adu domba orang tukang hasung fitnah orang adu domba sama bahasa kita ha? tukang hasung fitnah orang menghasung ke sana, memfitnah ke sini, mengadu domba di sana-sana. Orang bergaduh gara-gara mulut dia. Ini mulut dia akan dibegitukan di alam kubur sampai hari kiamat. Nanti di padang mahsyar ada urusan tersendiri yang harus dia tanggung. La haula wala quwata illa billah. Betapa berbahaya ini perkara mulut, lidah. Makanya kata Nabi, mayat manuli ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah." Siapa yang dapat menjaminkan kepada saya dia boleh menjaga bibir dan lidahnya dan dia boleh menjaga kemaluannya dari yang diharamkan, atmanu lahul jannah. Aku jamin dia pasti menjadi ahli surga. Tapi dia harus jamin pula bahwa dia boleh menahan lidah dan bibirnya dari bercakap apa yang diharamkan, dari mengatakan apa yang telah dilarang dalam agama ini. Betapa sering kita menggunjing, Betapa sering kita memfitnah. Bagi kita ringan saja menceritakan aib dan cacat orang. Dan kita hanya bersangka baik mudah dengan istighfar Allah ampuni dosa saya. Di dalam surah An-Nur ayat yang ke 17 Allah berfirman tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim kamu pikir dosa menggunjingkan orang itu kecil ya dosa menceritakan aib orang itu kamu pikir itu perkara yang tidak besar dosanya wa huwa indallahi azim di sisi Allah dosanya sangat azim. Azim itu lebih dahsyat daripada kabir. Ya, kalau kabir itu kan besar artinya. Azim jauh lebih besar daripada besar. Inilah kita. Kita menganggap perkara-perkara sederhana saja menceritakan aib orang, mempergunjingkan orang, apalagi menghasung fitnah orang, apalagi mengadu domba orang. Ini dia dosanya. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, datang kepada Nabi laporan tentang seorang wanita ya. Ya Rasulullah, wanita itu ha. Duh, ya Rasulullah, hebatnya zikirnya. Hebat salat malamnya. Hebat salat lima waktunya. Baca Qur'annya Masya Allah. Hmm. Dipuji-puji orang. Terus Rasul bertanya, ada tapinya enggak? Ada tapinya enggak? Ada ya Rasul. Apa tapinya? Mulutnya sering membuat hati orang luka. Dia tak pandai jaga mulutnya. Sering buat hati orang luka. Kata Nabi, Wallahi demi Allah, wanita itu ahlun nar. Wanita itu ahlun nar. Penduduk neraka. Amalnya yang begitu hebat, ternyata tidak akan berbuah apa-apa karena mulutnya yang melukai hati orang-orang sekitarnya. Bahaya, Pak. Inilah yang ditarik dalam kuburnya sampai robek ke belakang, ditarik lagi sini sampai robek ke belakang sampai hari kiamat. Masya Allah, dahsyatnya azab kubur ini ke muslimin. Ini pertanda apa? Ini adalah umat Nabi yang tidak mau masuk surga. Buktinya larangan Nabi tetap saja dia kerjakan. Ketika Allah melarang, Nabi melarang, itu adalah wahyu. Saat itu dia masih melanggarnya, itu pertanda dia tidak mau masuk surga. Orang yang tidak akan masuk surga di alam kuburnya dia pasti sudah disiksa. Bagaimana? Apalagi kita yang gara-gara lidah kita hubungan baik orang jadi buruk, silaturahmi orang menjadi rusak gara-gara lidah kita. Kalau itu terjadi minta maaf cepat. Datangi orang itu gara-gara lidah saya kamu bercerai dari suami kamu kamu bercerai dari istri kamu gara-gara lidah saya kamu bermusuhan dengan ayah kamu dengan ibu kamu gara-gara lidah saya kamu dengan saudara kandungmu akhirnya bermusuhan gara-gara lidah saya kamu akhirnya dikucil oleh masyarakat maafkan saya saya sudah taubat nasuha begitu Pak baru Allah ampuni kita syarat orang yang sudah melakukan hal ini datangi orang itu sampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya setulus-tulusnya tapi Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullah berkata, kalau engkau taubat kepada Allah karena engkau telah membuat orang seseorang itu menjadi dibenci, dimusuhi, menjadi rusak masa depannya gara-gara lidahmu atau perbuatanmu dan dia tidak tahu bahwa yang melakukan itu sebenarnya engkau, engkau wajib taubat kepada Allah lalu datangilah dia. Tapi tidak payah sebutkan apa kesalahanmu kepadanya. Begitu. Maksudnya apa? saya nih kepada tongguru kita ini saya datang saya dulu yang mengfitnah beliau saya yang dulu telah membuat beliau rugi apa segala macamnya sehingga beliau dibenci oleh orang-orang segala macamnya sekarang saya sudah tobat saya harus datang kepada Tuan Guru kita ini dan sampaikan Tuan Guru saya mohon maaf apapun kesalahan yang sudah saya buat maafkan saya saya sudah tobat pada Allah saya ingin semua orang-orang yang pernah saya berbuat salah kepadanya eh, saya datangi dan saya minta maaf minta mohon maaf tidak usah saya sebutkan apa kesalahan saya. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah. Begitu juga imamnya ahli hadis yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambal. Jika engkau menyebutkan apa model kesalahanmu, dia akan sangat benci dan marah kepadamu, maka hilanglah hikmah minta maaf. Ya. Jadi tidak payah kita sebutkan apa model kesalahan kita kepadanya. Hah? Tidak payah. Kecuali kalau kita tahu kesalahan kita ini tidak akan menyebabkan dia mendendam kepada kita. Ya. Umpamanya apa? Pak, itu pohon jeruk yang ada di kebun Bapak itu sering saya ngambil, Pak. Jadi kalau Bapak penghasilnya kurang itu karena saya, Pak. Hari ini saya tobat nasuha. Insya Allah biasanya orang ini kalau memang ini ya tidak akan semarah itu. Beda kalau kalau saya, Pak, Bapak kan sudah cerai dengan istri Bapak tuh. Itu gara-gara mulut saya, Pak. Oh, mungkin dendam dia tuh. Kamu rupanya ya, kan gitu jadinya. Jadi besar masalah. Oleh karena itu, ulama-ulama kita menasehati apabila kita menyampaikan permintaan maaf kita akan berdampak bahaya, maka tidak payah, tidak payah menyebutkan apa kesalahan kita itu. Gitu ya. Jadi ini siksa kubur yang kedua. Siksa kubur yang ketiga umat Nabi lagi nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke sebuah genangan sungai yang mengalir dan sungai itu dari darah yang menjijikkan. Orang-orang berenang di sungai itu. Sungainya dalam. Sebagian sudah gembung-gembung perutnya karena terminum darah, ya. Sebagian yang lain karena sudah lelah berenang ya se siapa pasti akan ada lelahnya berenang kan? Ada masa yang sangat letih dan penat berenang itu luar biasa. Akhirnya yang di tengah e, sungai berusaha untuk ke pinggir. Ternyata di pinggir ada laki-laki yang mengumpulkan batu-batu krekel sebesar e, bola ini. Bola tenis. Hah? sebesar bola tenis. Te apa? Bola golf. Eh, Oke, okay, bola golf, besar sedikit bola golf. Besar lagi daripada bola golf sedikit. Dan batu-batu itu runcing-runcing ujungnya ya batu-batu untuk bangunan lah ya. Nah, dia kumpulkan sampai itu tumpuknya tinggi-tinggi. Orang-orang yang berenang ke tepi karena sudah kelelahan, ke keletihan, dilempari itu. Asal mendekat dia dilempari. Petang, pecah sininya. Dilempari masuk ke mata. Sakit sekali, Pak. Tapi karena sudah tak sanggup lagi, dia coba menahan sakit untuk sampai ke pinggir. Sesampainya di pinggir di, di pinggir uh, apa? Di pinggir bukan pantai, sungai ini tadi kan di pinggir sungai, dia sampai langsung diambil rambutnya oleh orang di pinggir tadi. Kemudian batu tadi dimasukkan ke dalam mulutnya secara paksa dan ditekannya sampai ke leher. Bayangkan sakitnya luar biasa, Pak. Sedangkan duri ikan saja, tulang ikan saja masuk sudah jerit-jerit kita. Hah? Saya pernah umroh dua <laughs> tahun yang lalu, ini seumur hidup saya takkan pernah lupa nih. Saya makan siang, lepas sholat zuhur saya makan siang, Ternyata mungkin karena cepatnya saya makan ada tulang. Boleh saya pinjam tutup eh, pennya sebentar? Ada tulang, yang tulang itu hampir sebesar ini. Ah, sebesar inilah. Tulang itu masuk termakan oleh saya. Biasanya saya lama mengunyah, Pak. Yang kali ini enggak. Ya, nah, tahu-tahu tulang sebesar itu melintang di sini. Ya Allah, menangis saya. Apapun akal saya usahakan. Minum air banyak-banyak, makan oh, pisang itu, main telan saja tuh. Pisang supaya lewat. Ya, ternyata tidak bergeming. Tulangnya semakin perkasa dan gagah di sini. Ya. Saya nangis keluar air mata, pergi kamar mandi. Oh, oh tidak berhasil. Ya. Jamaah melihat saya, ada apa Ustaz? tulang Ya. Ya Allah ya Rabbi karena lama saya menderita, saya pergi ke Masjidil Haram. Saya tawaf. Sambil tawaf itu saya nangis. Doa saya cuma satu saja, ya Allah tulang ya Allah. Tulang ini sakit. Keluarkanlah tulang ini. Sambil tawaf saya berdoa terus. Tulang ini saya ingat apa dosa saya. Ini pasti karena dosa juga ini. Ya. Kemudian ya Allah sakit ya Rob Saya tawaf terus, saya menangis ya. Selesai tawaf tujuh kali putaran, saya ambil multazam. Saya berdoa, isi doanya cuma satu, tulang ya Allah. Tulang di dalam tenggorokan saya. Sakit kaum muslimin. Menurut saya mungkin cabutlah nyawa saya tak apa daripada harus merasakan sakit sampai macam itu, ya. Ya Allah ya Rabb. Akhirnya setelah tawaf ya, mungkin orang pikir hati orang, aduh khusyuknya Bapak nih tawaf nangis terus sih. Padahal kita nangis nangis sakit. <laughs> ya saya selesai, saya minum zam-zam, saya bacakan doa di zam-zam itu dan saya minum. Lalu saya balik ke ke kamar hotel saya. Sesampai di kamar hotel, saya masuk ke tandas, sekali ini aja ah! langsung keluar Pak. Besar. Besar kau muslimin. Pas mulai itu sebesar biji mata saya, benar nih masuk nih. Sebesar itu. Bayangkan, itu sudah saya rasakan. Bayangkan dengan batu krekel ya yang besarnya sebesar uh, apa tadi? uh, bola golf bahkan lebih besar daripada itu dipaksa masuk ke dajam bahkan kata Nabi e, bulatan-bulatan dan runcing runcing batu itu nampak dari dari dalam itu keluarnya nongol dipaksakan alangkah kesakitan orang ini ya lalu orang tersebut menggelepar berusaha melawan dan lepas dia lari lagi ke tengah lalu dia karena karena kelelahan terminumlah banyak darah perutnya makin membesar makin membesar masya masya Allah Sampai kapan dia merasakan begini? Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril sampai hari kiamat. Siapa ini? Umat kamu, hai Muhammad. Apa kesalahannya? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Semasa hidup di, di dunia, dia suka memakan hasil riba. Dia suka memakan hasil riba. Dia pinjamkan orang uang uh, eh, 5.000 ringgit, dia minta kembalian 5.500 ringgit ha? Yang 500 itu keuntungannya dari situ dia makan minum untuk keluarganya dia berikan itu, dia akan menerima azab yang berat belum nanti nanti di padang mahsyar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para pelaku riba tidak akan pernah selamat di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar dan juga tidak akan selamat dari neraka. Dia disiksa dulu. Kalau masih amal solehnya ternyata banyak, barulah setelah dia disiksa, dia akan dibebaskan dari neraka dan baru boleh masuk surga. Ya Allah, Ya Rabb, lindungi kami ya Rabbi lah hamba Allah ini juga termasuk orang yang tidak ingin masuk surga langsung berarti dia nyangkut dulu di darah kah karena amalannya yang ini selanjutnya kaum muslimin Rasulullah diajak lagi jalan oleh malaikat Jibril oleh malaikat Malik ada jeritan di sebuah tungku besar tungku sama bahasa kita ini api, api besar di bawahnya. Ini ada tungku belanga. Belanga. Ah, ah oke, okay, belanga. Dari besi ya. Besar. Dari dalam jerit-jerit dengar suara yang wah, ya, kesakitan menjerit-jerit, ya. Ya kenapa tidak? Pas Nabi diajak naik ke atas melihat ada apa? Ternyata manusia laki-laki dan wanita telanjang di dalam belanga yang sangat besar itu. Belanga itu dasarnya sudah merah karena api terus menyala di bawahnya. Ya, setiap kali orang itu telanjang, tak ada pakai kasut, tidak pakai apa-apa dan dia seperti itu. Ya Allah ya Rob. Setiap berusaha dia naik ke atas sementara ini hangus hancur ya. Naik ke atas, api di bawah menyambar menghantamnya balik jatuh lagi ke dalam. Dan dia tidak boleh mati-mati. Dia merasakan itu. Nabi Muhammad tak sanggup lagi melihat siapa ini hai Jibril. Umatmu Ya Allah, apa kesalahannya hai Jibril? Ini juga sampai hari kiamat. Iya, sampai hari kiamat. Apa kesalahannya wahai Jibril? Ya, mereka Jibril menjawab, inilah umatmu, laki-laki dan wanita yang semasa hidup di dunia suka berzina. Orang-orang yang suka berzina. Ya Allah, Ya Rabbi, dia akan disiksa dengan siksa ini. Ibarat Allah yang kami muliakan.